Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana lisanan arabiyyan wa tibyana wa ja'ala al-lughata al-arabiyyata li fahmil Qur'ani wa sunnati miftahan wa bayana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah an'ama bilisani 'ala al-insan minnata wa tawdiha. واشهد ان محمدا عبده ورسوله افصح الناس لسانا واحسنهم بيانا صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahu lughatan wa bayana wa i'raba amma ba'du. <clears throat> Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam silsilah belajar bahasa Arab e, bersama program Akademi Nur ini dan <clears throat> kita sekarang masih di bagian keempat Al-Wahdatul Rabi'ah dengan tema Al-Hayatul Yaumiyah Ad-Darsu Salis wa Salasun. Temanya adalah Al-Aswad wa Fahmul Masmu' ya tapi fahmul masmu'nya kita skip ya kita lewatkan <clears throat> The, kita diambil di aswadnya saja halaman 94 al aswad awalan al aswad pertama al aswad ya suara huruf yang akan kita perhatikan dalam atau kita kita pelajari ya dalam pertemuan ini adalah huruf to ya huruf to التدريب الأول استمع وأعد استمع وأعد طارق طارق طه فاطمة لطيفة الفطور الأطباق ya to coba diikuti torik toha fatimah latifah Al fatur Al Atbaq. ya At-tadribus latihan yang kedua. Istami' wa a'id. Ta di awal kata. Toba. Ya. To berbeda dengan ta, ya. Kalau to agak dimajukan sedikit. To. Ta. Ta. To. Ya. Toba Taba Tolak Talak Qalla Talla Ta'a Ta'a Tammah tamah. Ya. Sekarang to di tengah kata. A'to. Kalau ta, a'ta. Ya beda ya. Kita ulangi. A'to. A'ta istatoba istataba autor autar fatonah ya fitnah ini kita ulang ya fitn Fitnah, fitnah, fitnah. Nutfah, nutfah. Ya, kalau to lebih berat dia penyebutannya. Sekarang to di akhir kata dengan ta di akhir kata. qanata qanata Matto. Mata. Mato. Mata. Yumitu. Yumitu. Koto. Kota. Ya, jadi begitu cara penyebutannya dan ini coba nanti diulang-ulang. Tapi insya Allah kalau kita lisan Indonesia ini lebih mudah ya. Sekarang tadribus salis. Latihan yang ketiga istami' wa a'in. Dengar dan ulangi. Ini ayat-ayat Al-Qur'an kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات Oke, itu surah An-Nur ayat 26 ya. Sekarang kita lanjutkan. Wattur wa kitabim mastur Kita lanjutkan lagi. Qul ati'u Allah wa Rasul. Oke, okay, kita lanjutkan. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. اوكي كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة Oke, okay, kita lanjutkan. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين Ya kalau kepanjangan nanti di stop diulangi ya Kita lanjutkan lagi الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Oke, kita lanjutkan. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له Oke. Jadi begitu ya cara penyebutan huruf to ya. Dia to berbeda dengan ta. Baik. Saya kira ini cukup untuk di al-aswad. Sekarang kita pindah ke al-kalam ya. Al-fahmul masmuk kita skip karena sepanjang kita belajar ini itu sudah masuk dalam kategori fahmul masmuk ya. Sekarang kita pindah ke al-kalam. Ya. Al-kalam at-tadribul awal tabadalil hiwara ma'a zamilika kama fil mithal. Nah, jadi seperti yang saya katakan, sebisa mungkin carilah teman ya. Cari teman, jangan sendiri. Jadi bisa diajak untuk berkomunikasi teman tadi. <laughs> Baik. Uh, eh, al-misal ini ada gambar keterangannya Al-Jumu'ah Al-Masjidil Kabir. Nah, jadi itu yang nanti menjadi kunci yang mau diganti kata-katanya. Talib awal, Aina tusallil jumu'ah? Aina tusallil jumu'ah? Di mana kamu salat Jumat? Talib Sani menjawab, Usalli fil masjidil kabir usalli fil masjidil kabir. Saya salat di masjid besar. Talib Sani bertanya kembali, "Wa aina tusallil an wa aina tusalli anta?" Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri ayton. Saya salat di masjid besar juga. Oke. Okay? Al-Masjidil Kabir, masjid yang besar. Baik, sekarang ada beberapa gambar, ada enam ya, enam gambar. Gambar pertama Al-Fajra Masjidi Umar. Berarti itu yang kita ganti. Misalnya saya contohkan lagi, aina tusallil fajra? Jawabannya, usallil fajra fi Masjidi Umar. Wa aina tusalli anta? Jawabannya lagi, usalli fi masjidi Umar aydan. Ya, jadi kita ganti adalah salatnya sama e, tempatnya. Selain daripada itu bentuknya adalah sama. Kita ulangi contohnya. Aina al jumu'ah? Usalli fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabiri aydan. Al-Fajra. Aina al fajra? Usalli fi masjidi Umar. Wa aina tusalli anta? Usalli fi masjidi Umar aydan. Baik. Gambar kedua ada Az-Zuhra Masjidi Bilal. Buat juga seperti itu. Gambar ketiga Al-Asra Masjidi Uthman. Gambar keempat Al-Maghrib Masjidi Ali. Gambar kelima, Al-Isya Masjid Ammar. Gambar terakhir, Al-Jumu'ah Masjid Tariq. Nah, ini semuanya kalian coba praktekkan ya. Praktekkan seperti pada contoh berdua atau kalau sendiri ya kalian yang bertanya, kalian juga yang menjawabnya ya. Tapi kuncinya adalah dikeluarkan suaranya, tidak di dalam hati ya. Dikeluarkan suaranya supaya lisan kita itu lembut dalam menyebutkannya. Baik, kemudian kita masuk ke latihan yang kedua. at tani ajib anil as'ilati musta'inan biswar. Ajib anil as'ilati musta'inan biswar. Ini perintah baru ya. Jawab pertanyaan ajib anil as'ilah musta'inan dengan dibantu biswar oleh gambar, dibantu dengan gambar. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan, jawabannya itu sesuai dengan gambar yang ada. Contoh, Mada yaf'alu Ahmad? Nah, kan ini ditanya Ahmad. Apa yang dikerjakan Ahmad? Mada yaf'alu Ahmad? Kalau kita lihat di gambar, dia sedang membaca Al-Quran. Maka kita bilang, kita jawab, Yaqra'ul Quran. Mada yaf'alu Ahmad? yaqra'ul Qur'an. Gambar kedua, madza taf'alul bintu? Al bintu artinya anak perempuan. Madza taf'alul bintu? Apa yang dikerjakan anak perempuan itu? Nah, itu gambarnya apa? Gambar orang menyapu. Maka jawabannya eh, Mada taf'alul bintu taknusul ghurfah taknusul wurfah dia sedang menyapu kamar gambar keempat mada yaf'alur rajul mada yaf'alur rajul ar-rajulu artinya laki-laki itu ya, jawabannya apa itu sedang sujud sedang sholat nah, sholat apa bahasa Arabnya yusalli gambar keempat mada taf'alu fatimah mada taf'alu fatimah apa yang sedang dikerjakan Fatimah? Jawab sesuai dengan gambar. Selanjutnya, mada taf'alu Khadijah? Mada taf'alu Khadijah? Dan yang terakhir, mada yaf'alu Muhammad? Mada yaf'alu Muhammad? Apa yang dikerjakan Muhammad? Nah, ini kalian skip videonya, jawab ya. Tanya, jawab. Kalau kalian berdua, satu orang yang bertanya, satu orang yang menjawab. Nanti gantian. Nah, gantian dia yang bertanya, satu lagi yang menjawab. Baik, sekarang kita lanjut at-tadribus salis, latihan yang ketiga. Hati jumalan kama fil mithal. Ini perintah ini sudah sering kita dengar ya. Hati jumalan, datangkan kalimat kama fil misal, seperti pada contoh. Di contohnya ada gambar jam yang menunjukkan angka lima menunjukkan jam 5. Keterangannya mubakiron, mubakiron lebih awal artinya. Al-misal astaikidu mubakiron. Jadi berdasarkan gambar yang di samping kita membuat kata astaikidu mubakiron. Saya bangun lebih awal. Ada empat gambar jam lagi. Gambar pertama menunjukkan angka 10, keterangannya mutaakhiran. Maka kita bisa jawab astaikidu mutaakhiran. Oke? Okay? Bisa dipahami ya? Yang keempat, eh yang gambar kedua, jam 7 keterangannya as-sa'atas sabi'ah. Yang ketiga, gambar ketiga menunjukkan angka 5. As-sa'atal khamisah as-sa'atal khamisah. Gambar terakhir menunjukkan angka 4 as-sa'atar rabi'ah. As-sa'atar rabi'ah. Ya, jam 4. Nah, kita, kalian tinggal tambah kata astaikidunya saja. Contohnya tadi astaikidu mubakkiran. Astaikidu mutaakhiran. Nah, dan selanjut selanjutnya. Ini coba dipraktekkan ya. Memang bahasa Arab ini adalah praktek ya bukan e, sekedar didengar saja harus praktek banyak al mumarasah kemudian tadribul rabi ini latihan keempat kita sampai di latihan keempat saja ini untuk kali ini e, ini ada dua orang juga talib awal bertanya talib sani menjawab ini jawabannya ada pertanyaan yang tidak ada ya pertanyaannya kosong jawabannya sudah ada jawabannya misalnya nomor satu itu astaikidu indal fajri astaikidu indal fajri maka pertanyaan bagaimana itu mata tastaikid mata tastaikid astaikidu indal fajri kedua usallil fajra fil masjid nah, maka isikan dengan pertanyaan ya bagian yang farag bagian kosong itu isikan dengan pertanyaan yang relevan yang sesuai dengan jawaban ini adalah e, tugas kalian untuk dikerjakan. Dan saya kira kita cukupkan video kita sampai ke latihan yang keempat <clears throat> dengan baca doa, kafarat, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.